Ayyuhal ikhwatul kiram Kita teruskan kembali pembahasan kita Yaitu tentang Pembatal-pembatal wudhu. Dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi Syekh Salih Fauzan Hafidhullah Ta'ala dan masail yang telah kita pelajari yang diantaranya yang diantara dari pembatal-pembatal wudhu al-kharij min sabil yaitu min sabil lain, yang keluar dari dua dua lubang ijma para ulama bahwa yang keluar dari dua lubang adalah membatalkan wudu membatalkan wudu di sini sebutkan imma yakuna baulan aw maniyan aw madiyan aw dam istihadhah au ghaidun au rihan. Walaupun yang keluar buang air kecil, buang air besar, keluar mani, madhi, darah istihadah, itu semuanya membatalkan wudhu. Kemudian yang termasuk dari pembatal wudhu zawalul aql, hilangnya akal. Dan hilangnya akal sebagaimana yang telah disebutkan imma dikarenakan majnun, gila, junun atau tertutupnya akal seseorang yang tertidur ataupun pingsan maka ini membatalkan wudhu ini membatalkan wudhu sedangkan tidur yang membuat tidak membatalkan wudhu yaitu yang mengantuk. Hmm. Sebagaimana ketika para sahabat Nabi alaihi wasallam ketika menunggu solat itu kepalanya bergerak karena kan mengantuk. Kemudian mereka langsung sholat dan tidak mengulangi wudhunya. Nah, hmm. ini dalil menunjukkan bahwa tidur yang sedikit yaitu mengantuk Fainahu la yang kudu wudu. Nah. Sedangkan tidur yang pulas, yang tidak mengetahui yang di sekitarnya, tidak merasakan yang di sekitarnya, ini yang membatalkan wudhunya. <clears throat> Kemudian dikatakan oleh Syekh Fauzan yang membatalkan wudhu yaitu memakan daging unta. Nah. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabatnya, apakah berwudu ketika makan daging unta? Nabi mengatakan, nah. Kemudian ditanya kembali, apakah berwudu ketika seseorang makan daging kambing? Nabi mengatakan, insyaita, terserah engkau. Ini dalil menunjukkan bahwa memakan daging unta itu membatalkan wudhu. Sawaun kana qalilan au katiran. Walaupun sedikit ataupun banyak itu membatalkan wuduknya. Dan membatalkan di sini semuanya. Baik seseorang makan hatinya, baik seseorang makan dalemannya, daleman unta, itu semuanya membatalkan wudhu. Karena sebagian ada yang mengatakan hanya daging unta. Kan tapi masuk ke dalamnya baik daging unta ataupun hatinya, dalamannya itu membatalkan wudhu. Sedangkan air susu unta itu tidak membatalkan wudhu. Susu unta tidak membatalkan wudhu. Nah. Qala rahim qala hafidhahullahu taala. Kita teruskan kembali dari pembatal mata wudu. Wa hunaka asya'un qad ikhtalafa al-ulama'u fiha. Hal tanqidu al-wudu aw la? Wa hiya masu dzakar. Wa masu al-mar'a bi syahwah. Wa taghsil al-mayyit. Wa riddah 'anil Islam. Kemudian dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala dan di sana terdapat khilaf di antara para ulama apakah membatalkan wudhu ataupun tidak yang di antaranya yang pertama yaitu masud zakar menyentuh kemaluan kemudian masul mar'ab syahwat menyentuh perempuan dengan syahwat wa taghzilul Memandikan mayit. Waridda 'anil Islam. Riddah yaitu murtad dari Islam فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء ومنهم من قال لا ينقض والمسألة محل النظر والاجتهاد Lakin law tawadda'a min hadhihi al-ashya' khuruja min al-khilaf lakana ahsan. Dikatakan oleh Hafizahullah taala di sana ada perkara-perkara yang khilaf di antara para ulama apakah membatalkan wudu ataupun tidak. Yang diantaranya yaitu masud dakar. Menyentuh kemaluan. Di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi wasallam. Hadis Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu ketika seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika sholat. Kemudian bertanya kepada Nabi alaihi salatu Apakah wajib baginya untuk berwudu?" Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan la innama huwa bid'atun minka. Tidak bahwa sesungguhnya itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri. Dan di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi wasallam yaitu hadis Busrah Ibnu Safwan bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan man masadakarahu fal falyatawadda Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwudu'lah. Di antara para ulama ada yang mengatakan menyentuh kemaluan, ada yang mengatakan batal. Dalilnya hadis Busrah Ibnu Sufwan. Busrah ibnu Sufwan, Nabi Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudu'lah. Dan ada di antara para ulama mengatakan tidak batal wudhu. Apa dalilnya? Yang tadi kita sebutkan hadis yang pertama. Hadis Tauf bin Ali. Seseorang yang menyentuh kemaluannya ketika salat. Alaihil wudhu. Apakah wajib kepadanya wudhu? Nabi mengatakan tidak. Inna ma huwa bid'atun mink. Karena itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri. Sehingga mereka yang mengatakan tidak membatalkan wudhu, ucapan Nabi Alaihi Wasallam itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri. Yani engkau menyentuh kemaluanmu, sama seperti engkau memegang telingamu, pegang, atau hidung, atau tangan. Seseorang ketika memegang telinganya tidak batal wudhunya memegang hidungnya, tidak batal wudhunya. Dan Nabi mengatakan, ma huwa bid'atun mink. Itu termasuk dari anggota tubuhmu sendiri. Sehingga mereka yang mengatakan batal wudhunya, bagaimana dengan hadis Talq bin Ali yang mengatakan, ma huwa bid'atun minka. Mereka yang mengatakan bahwa tidak batal wudhunya, bagaimana dengan hadis Nabi mengatakan barang siapa yang menyentuh kemaluannya falyatawadda. Dan dua-duanya hadisnya sahih. Dengan ini para ulama menjamak di antara dua hadis tadi bahwa yang membatalkan wudu mereka yang menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Mereka yang menyentuh kemaluannya dengan dengan syahwat itu yang membatalkan wudu sebagaimana tarjih dari Syekh Mubir rahmatullahi taala alaih bahwa yang membatalkan wudu adalah mereka yang memegang dengan dengan syahwat dengan dengan syahwat. Nah. Karena menjama di antara dua dalil aula min ihmal ahadihima. Menjama di antara dua dalil dua hadis itu lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Sehingga bagi mereka yang menyentuh dengan syahwat itu yang membatalkan wudhunya. Sedangkan memegang tidak dengan syahwat, gatal misalkan atau lain sebagainya, ini tidak membatalkan wudhu. Ini tidak membatalkan wudhunya. Nah. Dan di dalam menyentuh kemaluan, Nabi Alaihissalam menyebutkan man masa falyatawadda barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah ini dalil menunjukkan bahwa yang membatalkan wudhu adalah seseorang yang menyentuh kemaluannya sendiri dengan syahwat menyentuh kemaluannya sendiri dengan dengan syahwat sedangkan apabila menyentuh kemaluan orang lain seseorang punya anak misalkan kencing kita cebokin misalkan itu tidak membatalkan wudhunya tidak membatalkan wudhunya karena Nabi Alaihi wasallam menyebutkan man masadakarahu falyatawadda man masadakarahu falyatawadda nah sehingga dengan hadis ini man masadakarahu yang membatalkan wudhu yang menyentuh kemaluannya dengan dengan syahwat. <clears throat> Kemudian dikatakan oleh Sosal Fauzan Fadahullah Ta'ala Wa masal mar'a syahwat Menyentuh perempuan dengan Dengan syahwat nah. Di sana terdapat ayat firman Allah Subhanahu wa taala Aulamastumun nisa Firman Allah Subhanahu wa taala seseorang yang menyentuh kemaruan menyentuh wanita aulamastumun nisa mereka mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu dengan dengan ayat ini. Dan para ulama mengatakan sebagaimana tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa aula mastumun nisa al-lamas di sini adalah alijima. jima Lamas di sini yang dinamakan adalah alijima. Sedangkan menyentuh perempuan bukan dengan jima, itu yang rajah tidak membatalkan wudhunya, tidak membatalkan wudhunya. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi Wasallam, berdalilkan dengan banyak sekali dari hadis Nabi alaihi Wasallam, ketika Nabi alaihi Wasallam solat dan kakinya Aisyah berada di sebelah kiblat. Kemudian ketika Nabi alaihi Wasallam akan sujud, kakinya Aisyah digeser oleh Nabi Shallallahu Wasallam, digeser oleh Nabi Shallallahu Wasallam dikarenakan sempitnya, ini rumahnya Nabi Shallallahu Wasallam. Nah, bahkan ketika sholat di sana sebutkan wal buyut yaumaidin laysa fiha masabih. Rumahnya Nabi alaihi wasallam tidak ada lampu. Tidak ada pelitanya. Maka ketika akan sujud, kakinya Aisyah digeserkan oleh Nabi Shallallahu Wasallam. Dan para ulama mengatakan kalau menyentuh perempuan itu membatalkan wudhunya, niscaya Nabi Shallallahu Wasallam akan mengulangi wudhunya dan mengulangi sholatnya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Wasallam tidak mengulangi sholatnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhunya. Menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhunya. Nah, karena tidak ada hadis dari Nabi Shallallahu Wasallam tentang menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Sedangkan ayat ini ulama mastumun nisa dikatakan oleh para ulama wal murad huna al jima. Yang dimaukan di sini adalah al jima. Nah. Dan apabila seseorang menyentuh istrinya, kemudian keluar madi, maka batal wudhunya. Dan batal wudhunya di sini bukan karena menyentuh, akan tetapi keluar mandinya, keluar mandinya. Karena misalkan hanya Allah menyentuh istrinya atau Allah perempuan yang mahramnya, kemudian tidak ada keluar, tidak ada yang keluar maka itu tidak membatalkan wudhunya. Allah hafidhahullah taala wa taghsilul mayyit dan memandikan mayit. Di sana terdapat hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Man ghassala mayitan falyaghtasil Barang siapa yang mandikan mayit, maka mandilah dia. Waman hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memikulnya, mikul mayit, maka berwudulah dia. Hadis ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikatakan oleh para ulama sanadnya lemah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa yang rajih adalah sanadnya mauquf berhenti kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan di sana tidak ada hadis yang sahih dari Nabi Rasulullah SAW bahwa memandikan mayit itu wajib baginya untuk mandi. Orang yang memandikan mayit, setelah memandikan mayit, apakah dia harus mandi? Dengan hadis tadi, yang rajih tidak. Karena hadisnya lemah. Sanadnya lemah. Dan juga man hamalahu falyatawadda. Apakah termasuk dari pembatal wudhu seseorang yang memikul mayit? Jawabannya hadisnya lemah. Dengan lemahnya hadis bahwa seseorang yang memandikan mayit tidak wajib bagi dia untuk mandi. Seseorang yang memikul mayit tidak membatalkan wudhunya karena hadisnya lemah. Waqala rahmatullahi taala alaih wa riddah anil Islam dan juga yang membatalkan wudhu itu riddah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lain asyraktum layah batonna 'amaluk." Apabila kalian berbuat syirikan, Layah batonna 'amaluk niscaya akan hilang amalan-amalan kalian. Ini dalil menunjukkan bahwa riddah termasuk dari min nawaqidil wudu. Para ulama yang mengatakan bahwa semua itu bisa membatalkan wudunya, di antara mereka mengatakan tidak membatalkan wudunya dan masalah ini adalah masalah nazar wa ijtihad akan tetapi dikatakan oleh Syaikh Fauzan maka seseorang apabila berhudu lakan ahsan dan masalah ini tadi kita telah sebutkan telah kita sebutkan bahwa menyentuh kemaluan yang batalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan dengan syahwat. Kemudian menyentuh perempuan dengan syahwat yang dimaukan dalam ayat ulama Indonesia adalah jima. Sedangkan menyentuh perempuan misalkan seseorang mencium istrinya itu tidak membatalkan wudhunya wallahu alam. Wa taghsilul sama, memandikan mayit Kemudian memikulnya itu tidak membatalkan wudu dan tidak wajib baginya untuk mandi. Sedangkan riddah, naam. Waqala hafidhahullah ta'ala Hada Waqad bakiyat Mas'alatun muhimmah Tata'allaku bihadal mawdu Wahia Man tayaqqan at-tahara Thumma syakka Fi husuli naqidin Min nawaqidiha Mada yaf'al Kemudian tersisa dari masalah yang penting sekali yang berkaitan tentang perkara ini yaitu mantayak tayaqqana tahara seseorang yang yakin bahwa dia sudah mempunyai wudhu, thumma syakka fi husulin naqib min nawaqidiha kemudian dia ragu apakah wudunya batal atau tidak mada yaf'al Apa yang harus dia kerjakan? Qala hafidhahullah ta'ala Laqad thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam fil hadits alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه akhraja minhu syai'un amla fala yakhruj minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan di sana terdapat hadis dari Nabi alaihi wasallam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila di antara kalian mendapatkan sesuatu di perutnya fa'ashkala alaihi akhraja min syai' amla fa'ashkala alaihi sesuatu yang membingungkan baginya apakah keluar atau tidak ini keluar angin kentut atau tidak dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam fala yakhruj minal masjid maka janganlah dia keluar dari masjid ini jangan membatalkan salatnya hatta yasma'a sautan au yajida rihan sampai dia mendengar suaranya atau dia mendapatkan baunya. Syekh Fauzan hafizahullah taala di sini akan menyebutkan yaitu permasalahan seseorang yang syak ragu. Ketika sholat dia ragu. Ada suara dalam perutnya. Sehingga hal ini bisa menjadikan seseorang hilang dari konsentrasi sholatnya. Keluar tidak, keluar tidak. Kentut tidak, kentut tidak. Kemudian Syekh Fauzan menyebutkan di sana terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Wasallam yang tadi kita sebutkan bahwa seseorang yang mendapatkan sesuatu di perutnya yang membingungkan maka jangan keluar dari masjid. Jangan membatalkan sholatnya sehingga dia mendengar suaranya atau mendapatkan baunya. Karena ini adalah merupakan sesuatu yang syak, yang ragu. Dan di sana terdapat kaidah al yakin lebih syak Kepastian itu tidak akan hilang oleh keraguan. Sehingga seseorang yang ketika sholat keluar tidak, keluar tidak. Maka tetap teruskan sholatnya. Sampai ketika dia baru mendengar ada suara kentutnya. Atau mencium baunya, baru dia yakin bahwa telah keluar keluar angin. Allah ta'ala. Fadalla hadal hadis asy sharif, wa ma jaa bima'nahu ala anna al-muslim idza tayaqqana at-tahara wa syakka bintiqadhiha أنه يبقى على الطهارة لأنه الأصل ولأنها الأصل ولأنها متيقنة وحصول الناقض مشكوك فيه واليقين لا yazulu bisyak dikatakan oleh hafizahullah taala bahwa hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim Ketika dia yakin dalam keadaan bersuci, kemudian dia ragu batal ataupun tidak, annahu yabqa ala tahara. Bahwa dia kembali kepada asal hukumnya, yaitu masih dalam keadaan suci. Li'anna al-asl. Karena itu yang ala asal. Wali li'annaha mutayakon dan itu yang yang yakin. Wa nakit mashkuk fihi dan terdapatnya seseorang ragu batal itu adalah keraguan. Dalam kaidah disebutkan al yakin la yazul bisyak kepastian tidak akan hilang dengan keraguan. Kalau seorang ketika sholat ada suara dan suara di sini kemungkinan suara dalam perutnya, suara lapar misalkan ada suara kerupuk kerupuk kerupuk kerupuk dia bingung ini kayaknya suara kentut maka disebutkan jangan kalian keluar karena itu yang syak ragu dan keraguan termasuk dari was-was termasuk dari gangguan syaitan sehingga keraguan di sini dihilangkan karena apabila keraguan di sini tidak dilawan, maka akan terus akan menghantui kita. Ketika sholat senantiasa ragu. Wudhu tidak, wudhu tidak. Yakin ketika kamu wudhu, maka itu yang kamu ambil. Begitu juga kebalikannya. Ketika seorang sholat, dia yakin bahwa dia belum berwudhu. Maka ambil keyakinan bahwa dia itu belum berwudhu. Ambil keyakinan bahwa dia itu belum belum berwudu. Kenapa? Al yakin la yazulu bisyak. Kepastian tidak akan hilang oleh keraguan. Nah. Waqala hafidhahullah ta'ala wa hadhi qa'idatun 'azimatun 'ammatun fi jamil asya. Ini adalah merupakan kaidah yang agung. Yang umum dalam setiap perkara. Ana tabqa ala usuliha. Seseorang senantiasa tabqa ala usuliha berada pada asalnya hatta yatayaqqana khilafuha sampai dia betul-betul yakin bahwa dia itu belum belum wudu atau batal wudunya wa kadzalikal aks dan begitu pula kebalikannya wa idza tayaqqana al hadas wa syakka fi taharah apabila seseorang yakin bahwa dia hadas wa syakka fi taharah dan dia ragu dalam kesuciannya, fainahu innahu yatawadda bahwa bagi dia untuk berwudu. Li'an al-asal baqaul hadas, baqaul hadas karena al-asal dia itu belum berwudu. Fala yartafi bisyak, maka tidak hilang dengan keraguan. Al-yakin la yazulu bisyak. Nah, karena sebagaimana yang telah kita lewati bahwa seseorang yang ragu dalam ibadahnya itu adalah merupakan tipu daya syaitan. Wudu tidak, sudah wudu apa belum? Kentut tidak. Maka ambil yang yakin. Ambil yang yang yakin. Allah Qala Allah taala akhil muslim, "Alaika bil muhafadha 'ala at-tahara lis-shalah wal ihtimam biha, wal ihtimam biha." Wahai saudaraku muslim, Wajib bagi engkau untuk menjaga tahara tahara salat. ihtimam biha dan memperhatikan tahara Li'annaha la tasihu salat biduni tuhur. Karena tidak sah salat tanpa bersuci. Kama yajibu alaika an tahdara minal waswas. Sebagaimana wajib bagi engkau untuk mewaspadai dari waswas. -was wa tasalluti syaitan alaik dan tipu daya syaitan kepadamu. Dengan ini seseorang ketika sebelum sholat hilangkan sesuatu yang bisa diganggu oleh syaiton. Jaga. Apa saja yang diantaranya suddul khalal. Rapatkan barisan. Karena Nabi alaihi salatu mengatakan la tad'u furujatil syaitan. Janganlah kalian biarkan celah sedikit pun untuk syaitan. Karena Nabi melihat syaitan itu lewat seperti hadaf. Anak kambing lewat. Sehingga dengan rapatnya barisan, syaitan tidak akan mengganggu sholat kita. Karena ada yang mengatakan, biarkan sholat itu renggang. Kalau ada syaitan, biarkan. Karena syaitan akan sholat bersama kita. Bahwa syaitan itu datang untuk mengganggu. Bukan datang untuk ikut sholat. Hal ini sebagaimana Nabi SAW menyebutkan ketika dikumandangkannya adzan itu syaitan lari ke tempat yang paling jauh sampai terbirit-birit. Bahkan sebutkan sampai terketut kentut Selesai adzan datang lagi syaitan Kemudian dikumandangkan iqamah. Lari tur syaitan. Sampai lari terbirit-birit. Ketika selesai, datang lagi syaitan. Kemudian menyebutkan kepada orang yang sedang sholat. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Diganggu oleh oleh syaitan. Dengan ini, dengan merapatkan barisan, itu bisa mengganggu dari gangguan syaitan. Kemudian yang diantaranya dalam sholat kita untuk mengusir syaitan, kita senantiasa membaca A'udzubillah rajim sebelum membaca Al-Fatihah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Ini juga merupakan tata cara mengusir syaitan. Tata cara mengusir syaitan di dalam sholat kita. Allah Qala taala bihaitu yukhayilu ilaika al-intiqadu taharatika wa yulbisu alaik karena syaitan senantiasa mengganggu kepadamu bahwa mengatakan kamu telah batal fasta'id billahi min syarrihi maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pelindungan dari gangguan syaitan Wala taltafit ila wasawisihi. Janganlah engkau melirik dari was-wasnya. Was'al ahlal ilmi amma ashkala alaik min umur taharah. Bertanyalah kepada ulama tentang apa yang menjadikan bagimu ragu di dalam perkara-perkara taharah. Litakuna ala basirah min umurik واهتم ايضا بطهاره ثيابك minan najasa agar engkau senantiasa mendapatkan basirah mendapatkan pengetahuan tentang ilmu ini nah, dan juga engkau senantiasa memperhatikan tohar dari bajumu dari sesuatu yang najis litakuna salatuka soheha agar salatmu sahih wa ibadatuka mustaqimah dan ibadahmu mustaqimah fa inna Allah azza wa jalla yaqul yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci wafaqana Allah jami'an lil ilmi nafi wal amal salih dengan ini kita telah selesai pembahasan tentang nawakidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Qala fidahullahu ta'ala Babun fi ahkamil ghusl. Bab tentang hukum-hukum mandi. Qala fi dhallahu ta'ala. Arafta mimma al ahkam at-tahara. min al hadath al asghar. Wa nawaqidha. fa bi hajatin ila an ta'rifa ahkam at tahara min al hadath al akbar Setelah engkau mengetahui tentang hukum-hukum bersuci dari hadas yang kecil dan pembatal-pembatalnya, maka engkau memerlukan bihajatin memerlukan engkau mengetahui dari hukum-hukum yang berkaitan tentang hadas akbar. Janabatan kana au haidon au nifasan. Baik janabah atau haid atau nifas fi jami'il badan dari seluruh badan ala sifatin makhsus ala sifatin makhsusatin ya'ti bayanuha dari sifat-sifat khusus sebagaimana akan dijelaskan penjelasannya wa dalilu ala wujubihi Kalau Allah Ta'ala fa'in kuntum junuban fattaharu. Dan dalil tentang kewajibannya Qaulillahi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Qaulillahi ta'ala, apabila kalian junub, maka bersucilah. Wa qad dzakaru anal ghusla minal janabah kana ma'luman bihi fil jahiliyah وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم وقد ذكروا sebagaimana disebutkan bahwa mandi dari janabah itu sesuatu yang telah diketahui ketika pada zaman jahiliyah. Wahwa min baqaya dinin Ibrahim dan itu adalah merupakan dari baqaya sisa-sisa dari keagamaan agama Ibrahim alaihissalatu wassalam wa qala wa mujibatil ghusl sittatu asya kewajiban-kewajiban mandi ada enam perkara idza hasala wahidun minha wajaba al muslim al ightisal apabila didapatkan dari salah satu maka wajib untuk mandi Ahaduha yang pertama khurujul mani. Keluar mani. Min makhrajihi min dzakar aw unsa. Keluar mani dari tempat keluarnya baik laki-laki ataupun perempuan. Wala yakhlu imma an yakhruja fi halil yaqdah aw halin naum. Dan ketika keluar mani bisa saja keluar ketika dalam keadaan tidak tertidur atau dalam keadaan tertidur. Fain kharaja fi hal yaqdah apabila dia keluar dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidak tertidur, usturita wujudu liddah bi khurujihi maka disyaratkan terdapatnya liddah bi khurujihi, kenikmatan ketika keluarnya. Fa'in kharaja biduni laddah lam yujibil ghusl. Maka apabila keluar bukan dikarenakan kenikmatan, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Kalladhi yakhruju bisababil marad au adami imsakin. Seseorang yang keluar dikarenakan sakit ataupun dikarenakan adamul imsak ini dikarenakan seseorang yang tidak keluar, yakni tidak dengan sengaja keluar. Fa in kharaja fi halin naum apabila keluar dalam keadaan tertidur, wa huwa ma yusamma bil ihtilam wajib al ghusl mutlaqan li faqdil idrakihi, maka wajib baginya untuk mandi mutlaqan li faqdi li faqdi idrakihi faqad la yash'ur bil liddah dikarenakan dia telah mendapatkan air mani dan dia bahkan tidak merasakan kenikmatan. Fanaim idastai staiqadha wajada athar al-mani wajaba 'alil ghusl. Orang yang tertidur kemudian dia bangun dia mendapatkan yakni air maninya keluar maka wajib bagi dia untuk mandi. Fa ini talama lam yakhruj minhu minhu mani lam yajid lahu atharan lam yajib alaihi ghusl. Apabila dia bermimpi kemudian tidak keluar air maninya dan tidak mendapatkan tanda-tanda keluar mani, maka tidak wajib baginya untuk untuk mandi. Yang pertama yang mewajibkan bagi dia untuk mandi yaitu keluar mani. Dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi wasallam mengatakan alma minal ma bahwa dengan keluarnya air maka wajib bagi dia untuk mandi. Keluar air mani wajib bagi dia untuk mandi janabah. Dan sesuai sini sebutkan bahwa keluar mani bisa saja dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan seseorang sadar. Nah, apabila dalam keadaan sadar disyaratkan lidah. Karena seseorang keluar dalam keadaan sadar, keluar bisa saja dikarenakan sakit atau bisa saja dikarenakan cuaca yang dingin atau yang lain sebagainya, keluar mani. Dan tidak merasakan lidah. Karena yang keluar air mani yang wajib kepadanya untuk mandi talazzad bih. Keluar dalam keadaan lidah dengan nikmat. Nah. <clears throat> Fa in kharaja biduni biduni ladzah lam yujibil ghusl. Apabila keluar dalam kedua dalam keadaan tanpa kenikmatan maka tidak wajib baginya untuk untuk mandi karena bisa saja keluar karena sakit ataupun kedinginan ataupun yang lain sebagainya. Kemudian keadaan yang kedua ketika tertidur yang dinamakan dengan ihtilam. Kalau dia bermimpi ketika tertidur bermimpi ketika bangun tidak ada air maninya maka tidak wajib bagi dia untuk mandi kemudian apabila dia bermimpi uh, tidak bermimpi tetapi dia melihat ada air mani. Maka wajib bagi dia untuk mandi. Sebagaimana di sini disebutkan, karena ketika seseorang tertidur, faqad yash'ur biliddah. Kadang seseorang tidak merasakan kenikmatan. Kenapa? Tertidur. Kadang dia keluar merasakan, kadang dia keluar tidak merasakan. Sehingga apabila dia melihat air mani wajib untuk mandi. Ketika melihat, ketika tidak melihat air mani, tidak wajib baginya untuk untuk mandi. Dan kita harus bisa mengetahui dari sifat-sifatnya. Sifat dari air air mani. Karena mani berbeda dengan mazi. Kalau mazi keluar dengan syahwat akan tetapi bergoyah di tadafuk apa itu dafuk? Tidak memancar. Sedangkan air mani memancar. Ini perbedaan antara mani dengan madi. Nah. Sedangkan keluar air madi kadang tidak merasakan. Tahu-tahu keluar saja. Tahu-tahu keluar saja. Nah, sedangkan air mani terasa. Nah, sehingga air mani terasa. Di sini sebutkan terasa. Nah. Asani yang kedua, binal mujibatil ghusl ila zakar fil farj. Walau lam yahsul inzal. Yang kedua yang mewajibkan seseorang untuk mandi yaitu ilaju dzakar fil farj. Yaitu iltiqa al-khitanain. Apa itu iltiqa khitanain? Bertemunya kemaluan laki-laki dengan perempuan. Nah, walau lam yahsul inzal. Walaupun belum keluar. Para ulama menyebutkan bahwa iltiqa al khitanain yang mewajibkan baginya untuk mandi ketika seseorang itu disunat yang disunat adalah bagian atasnya khulfa bagian atasnya nah sehingga para ulama menyebutkan bahwa iltiqa khinata khitanain masuknya khulfa tadi yang disunat Nah, ketika sudah bertemu antara kemaluan laki-laki dan perempuan, ini yang mewajibkan bagi dia untuk mandi. Ketika iltiqa al-khitanain. Nah, sehingga tidak dalam apa? Iltiqa khitanain di sini walaupun sedikit sesuatu yang disunat masuk, maka wajib baginya untuk mandi. Nah. لحديث الذي muslim muslim وغيره Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam عليه وسلم إذا جلس بين al-arba thumma thumma masal khitan al khitan faqad wajaba al ghusl. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza jalasa baina syu'abil arba itu seorang apabila duduk di antara empat anggota tubuhnya perempuan dikatakan oleh para ulama syu'abil arba kedua tangan dan kedua kaki Summa masal khitan bil khitan kemudian menyentuh antara kemaluan dan kemaluan maka wajib baginya untuk mandi. Fayajibul ghusl alal wab alal wati wal mautuati bil ilaj wajib laki-laki dan perempuan untuk mandi. Nah, kedua-duanya walau lam yahsul inzal walaupun belum keluar air mani. Nah, karena kewajiban mandi adalah ketika iltika al khitanain walaupun belum keluar air mani. Lihat al hadis wal ijma' al ilm ala dalik. Faqala hafidhahullah taala asalif yang ketiga min mujibatil khus inda ta'ifatin al ulama Islam al-kafir. Termasuk dari kewajiban-kewajiban mandi Inda ta'ifatin minal ulama dari kelompok para ulama Islam kafir. Yaitu orang kafir masuk Islam. Orang kafir masuk Islam di sini dikatakan sawaun kana asliyan au murtaddan. Asli aslinya dia kafir masuk Islam. Murtad dia muslim kemudian murtad. Kemudian muslim lagi. Ini murtad. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa walaupun kafir asli atau kafir murtad ketika dia masuk Islam wajib baginya untuk mandi. Faidah aslam al kafir apabila orang kafir telah masuk Islam wajib alaihil ghusl wajib bagi dia untuk mandi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa sallam amara ba'd alladziina aslama amara ba'd alladziina aslamu ayaghtasilu. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan sebagian orang-orang yang masuk Islam untuk mandi. Wa yara katsirun min ahli al-'ilm an al-ightisal kafir idza aslama mustahabbun. Dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa orang kafir yang masuk Islam hukumnya sunnah bagi dia untuk mandi laisa biwajib, bukan wajib. Li'annahu lam yangkul anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu kana ya'muru bihi kulaman aslama. Karena tidak dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan setiap yang masuk Islam itu harus mandi. Fayuhmal amr bihi alal istihbab. Dan ini menjadikan bahwa perintah menunjukkan bahwa itu adalah sunnah jam'an bainal adillah wallahu alam menjama di antara kedua dalil. Nah, yaitu hadis dari Nabi Rasulullah Wasallam tentang kewajiban mandi orang yang masuk Islam. Hadis Qais ibnu Asim bahwa ketika masuk Islam Nabi memerintahkan untuk mandi. Kemudian hadis Sumama ibnu Usal ketika masuk Islam Nabi juga memerintahkan untuk untuk mandi. E, dengan ini para ulama mengatakan bahwa yang rajih bahwa mandi bagi orang yang masuk Islam adalah wajib. Rabi' yang keempat. Min Mujibatul ghusl al-maut. Dari kewajiban-kewajiban mandi al-maut, kematian. Fayajibu taghzil mayyit, maka wajib untuk memandikan mayit. Ghairu syahid fil ma'rakah selain dari syahid fil ma'rakah orang yang meninggal ketika dalam peperangan nah apakah dimandikan ataupun tidak di sini disebutkan oleh Rasulullah Fauzan fa innahu la yughassal orang yang meninggal ketika peperangan tidak dimandikan kenapa di sana terdapat hadis dari Nabi SAW dalam hadis Jabir ketika seseorang yang terbunuh dalam perang Uhud Nabi SAW mengatakan la tughsaluhum janganlah kalian mandikan mereka fa inna kulla juhrin wa kulla damin yafuhu miskan qiyamah Ketika perang Uhud, orang-orang yang meninggal dalam perang Uhud, Nabi mengatakan janganlah kalian mandikan mereka karena setiap luka zamin dan setiap darah ia miskan itu akan keluar menjadi baunya bau misk seperti minyak wangi nanti di yaumul kiamah. Ini kekhususan mereka. Sehingga apabila dimandikan darahnya akan hilang. Sehingga orang yang mati bisa bilillah biarkan dalam keadaannya seperti itu. Luka-lukanya. Sedangkan kalau tombak yang menancap dibuka, panah yang menancap dibuka. Sedangkan darah yang mengalir, luka-luka yang terbuka biarkan seperti itu. Kenapa? Karena yaumul kiamah nanti baunya seperti bau al-misk ini keistimewaan yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang meninggal fi fisabilillah. Dengan ini mereka yang meninggal fi sabilillah syahid itu tidak dimandikan. Sedangkan syahid yang di sana bukan syahid di ma'rakah seperti orang yang syahid tenggelam Orang yang syahid sakit ketika sakit perut, orang yang meninggal ketika apa kecelakaan dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Wasallam itu semuanya syahid. Akan tetapi syahidnya bukan seperti syahid fil ma'arakah dan mereka di dimandikan, mereka dimandikan. Wa tafasilu dzalika fi ahkamil janaiz insyaallah. Dan perincian-perinciannya itu akan datang nanti di Ahkamul Janaid insyaallah taala. Nah. Al-khamis was-sadis min mujibatil ghusl al-haid wan nifas. Termasuk dari kewajiban-kewajiban mandi al-haid dan juga nifas. Liqali sallallahu alaihi wa sallam fa idza aqbalat haidatuki fada'i shalah fa idza adbarat faghtasili anki dam thumma salli. وقال تعالى فإذا تطهرنا يعني الحيض يطهرنا بالاغتسال بعد انتهاء الحيض Dikatakan oleh Rasulullah Fauzan termasuk dari kewajiban-kewajiban mandi adalah seseorang ketika sudah berhenti perempuan sudah berhenti dari masa haidnya dan dari masa nifasnya. Nah, maka apabila sudah berhenti dari masa haidnya, masa nifasnya, wajib bagi dia untuk untuk mandi. Bagaimana seorang perempuan bisa mengetahui bahwa dia telah suci? Dikatakan oleh para ulama dengan dua tanda. Tanda yang pertama keluar cairan putih. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan janganlah kalian terburu-buru sehingga kalian melihat kisatul bayda, cairan putih apabila telah keluar cairan putih di rahim perempuan, maka telah berhenti masa haidnya. Yang kedua, kering. Ini bagi perempuan yang tidak keluar cairan putih. Dikatakan oleh para ulama dengan memasukkan kapas ke ke dalam kemaluannya, kemudian dilihat apabila sudah tidak ada darah kering, maka itu sudah berhenti dari masa haidnya. Sehingga apabila sudah berhenti dari masa haidnya, wajib bagi dia untuk mandi, wajib bagi dia untuk untuk mandi. Wallahu taala. Baik al haid dan juga an-nifas. Kemudian nanti tentang sifat mandi janabah insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ada nanti sifat-sifat mandi janabah seperti apa? Mandi jamaah yang mandi janabah yang sempurna insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang al yang mewajibkan mandi. Di antaranya ada tujuh. Yang pertama keluarnya mani laki-laki dan perempuan dan juga main mani di sini iman dikarenakan bermimpi ihtilam atau iltiqal khitanain Kemudian yang kedua yang menjikan memanjikan mandi iltiqa al-khitanain walaupun belum keluar air mani. Yang ketiga yaitu masuknya Islam wajib baginya untuk mandi. Kemudian yang keempat <clears throat> yaitu al-maut, seorang meninggal. Nah. Kemudian yang kelima dan yang keenam yang mewajibkan mandi yaitu al-haid dan juga nifas. Perempuan yang sudah selesai dari masa haidnya, sudah selesai dari masa nifasnya, wajib baginya untuk untuk mandi, wajib bagi dia untuk untuk mandi. Wallahu taala alam. Baik. نقتفي لهنا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته